Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita memasuki pembahasan ta'dil. Setelah kita menyelesaikan pembahasan al-jarh, kemudian pasangannya yaitu at-ta'dil. Al-jarh kritikan, ta'dil adalah rekomendasi atau pujian atau sanjungan atau yang semisalnya. Naam. Qala al-mu'allif athabahullah at-ta'dilu ta'rifuhu aqsamuhu maratibuhu syurutu qabulihi. Yang akan kita bahas nanti mengenai definisi ta'dil, pembagian ta'dil dan tingkatan-tingkatan ta'dil dan juga syarat-syarat diterimanya ta'dil seseorang. Pertama, at-ta'dilu, ta'dil itu an yadhkura ar-rawi bima yujibu qabula riwayatihi. Artinya apa? Seorang perawi menyebutkan sesuatu yang apa? Yang mengharuskan untuk diterimanya sebuah riwayat. Amlum. Jadi seorang perawi menyebutkan dengan sesuatu yang apa? Yang mengharuskan riwayat itu diterima. Ya, mungkin istilahnya rekomendasilah, direkomendasi oleh perawi tersebut sehingga apa? Nah, barakallahu fikum hadisnya atau riwayatnya diterima. Contohnya rekomendasi bentuknya apa? Min isbati sifati qabulin Contohnya berupa menetapkan sifat kabul, Ya, sifat kabul nanti akan sebutkan nanti. Au sifat sifati raddin atau meniadakan sifat rad, sifat ditolak. Jadi sifat penolakan ditiadakan. Misal an yuqal seperti dikatakan huwa sikotun. Nah, sikot ini siqah ini termasuk apa? tingkatan yang besar. Nanti ada yang sikotun siqah lagi. Nah, barakallahu fikum au sabtun orang yang kokoh au la sabit atau tidak masalah, maksudnya tidak masalah diambil periwayatannya aw la yuraddu hadithuhu atau seperti ucapan tidak ditolak hadisnya. Apa maksudnya ya? Ini ungkapan-ungkapan penting ini ya. Sikoh berarti termasuk tanda-tanda apa? Rekomendasi yang bagus, yang tinggi. Kemudian juga sabtun. Kemudian juga contoh yang lain yang apa? Yang meniadakan sifat penolakan la ba'sabih. Aw la yuraddu hadithuhu, enggak ditolak hadisnya. Mau Masyaallah ya. Berikutnya Wa yanqasimu ta'dil ila kismain. Sekarang ta'dil ini sendiri, rekomendasi ta'dil ini sendiri terbagi menjadi dua. Mutlakun wa muqayyad. Mutlak itu yang secara mutlak tanpa ada ikatan, muqayyad itu yang ada ikatan atau ada semacam syarat gitu ya. Naam. Fal pun secara mutlak kita lihat, Anyat yadhkura rawi bi ta'dil biduni taqyid. Seorang perawi menyebutkan dengan rekomendasi tanpa adanya ikatan apa-apa. Paham ya? Tanpa ada ikatan, tanpa ada syarat. Apa maksudnya ya? Nah, fayakun tausiqan lahu bikulli hal. Maka takdil rekomendasi yang mutlak seperti ini menjadikan perawi tersebut apa? Dia dianggap siqah pada seluruh keadaan. Mau ngambil hadis dari orang na'am barakallahu fikum Hijazin atau Syamin, tetap siqah dia. Karena apa? Karena dapat rekomendasi yang mutlak tadi. Apa maksudnya ya? Nah, nanti ada yang muqayyad. Muqayyad itu contohnya fulanun siqah. Naam idza rawi idza rawa hadis min ahli Syam. Si fulan itu siqah Nah, periwayatannya sikoh ter terpercaya terima periwayatannya ya. Kalau dia meriwayatkan hadis dari ahli Syam, berarti otomatis ikatannya ahli Syam ini. Syamiyin. Berarti kalau seandainya dia ngambil dari ahli Hijaz, kemungkinan besar dia enggak terima itu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi seperti itu. Kita lihat. Wal muqayyad an yadhkura rawi bi ta'dili bi nisbati li syai'in mu'ayyan min syaikhin aw ta'ifatin aw nahwi dzalik. Muqayyad adalah seorang perawi menyebutkan dengan rekomendasi atau ta'dil tadi itu dinisbahkan kepada sesuatu yang tertentu. Yang ditentukan, yang dipastikan min syaikhin mungkin berupa syekhnya atau taifah atau kelompoknya atau kabilah marganya atau yang semisalnya atau yang semisal itu. Nah, barakallahu fiik misalkan fulan siqah, idza rawa hadis min syekh fulan. Fulan itu siqah, terpercaya. Hadisnya terima kalau dia meriwayatkan dari syekh fulan. Berarti kan ada ikatan ini? Ada ikatan, kita lihat. Fayakunu tawfiqan lahu bin nisbati ila dhalika syai'al mu'ayyan duna ghairi. Maka perawi tersebut, eh, maka takdil tersebut, rekomendasi tersebut menjadikan na'am barakallahu fikum si perawi tersebut dianggap siqah tapi didisbahkan kepada sesuatu yang tentukan tadi itu, bukan yang lainnya. Paham belum maksudnya ini? Paham belum ini? Jadi perawi itu siqah kalau seandainya ngambil hadis dari Syekh fulan. Berarti otomatis kalau dari Syekh yang satunya enggak gitu loh. Berarti kan mukanyat. Kalau yang pertama tadi bagaimana? Langsung mutlak. Pokoknya ngambil dari siapapun sikah dia. Mahum? Nah. Kita tutup yang terakhir. Misal an yuqal seperti dikatakan huwa siqatun fi hadis Zuhri. Ya, perawi itu siqah nah barakallahu fikum pada hadisnya Zuhri. Maksudnya kalau dia meriwayatkan jalurnya hadis dari Zuhri itu siqah dia. Nah, Zuhri Muhammad bin Muslim ya. Nah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah. Aw fil hadis anil Hijazin atau si fulan siqah eh, pada hadis yang dia riwayatkan dari hijazin ahli Hijaz. Berarti kalau dia yang meriwayatkan dari ahli Syam, Tasyamiyin, kemungkinan besar dia enggak siqah itu loh. Apa maksudnya ya? Karena muqayyad. Fala yakunu siqatan fi hadisihi min ghairi man wusiqa fihim, gitu ya. Ya kan? Nah, maka apa? Maka dia tidak dikatakan siqah pada hadisnya yang selain Naam barakallahu fikum selain orang yang dia disikohkan pada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dia kalau ngambil dari orang yang enam orang lain yang tidak dia disikohkan, maksudnya tidak ada ikatan tadi itu, maka kemungkinan besar tidak sikoh dia. Jadi harus mau nggak mau dia ngambilnya itu dikatakan sikoh manakala ngambil dari orang yang ditentukan tadi itu. Nah, atau kelompok yang sudah ditentukan tadi. Lakin akan tapi idza kana al-maqsudu daf'a da'wa dha'fihi fihim akan tapi apabila yang diinginkan adalah untuk menolak eh, tuduhan nam lemahnya dia pada eh, barakallahu fikum eh, ahli hadis yang dia ambil hadis darinya, fala yumna hina idzin maka enggak dilarang. Nah pada waktu itu pula an yakuna siqatan fi ghairihim aidha. Bisa jadi dia siqah pada yang lainnya. Maksudnya, na'am kalau seandainya disebutkan misalkan fulanun siqah idza hadis al-hijaziyin. Si fulan itu siqah kalau meriwayatkan hadis dari Hijaziyin. Kan orang pahamnya berarti kalau dari Syamiyin enggak sikoh. Paham ya? Nah, boleh disebutkan sikoh juga, gitu loh. Ya, karena dalam rangka untuk menolak membantah orang yang mengatakan oh berarti dia dhaif kalau dari Syamiyin. Paham ya? Jadi kalau seperti itu keadaannya boleh disebutkan juga dalam rangka untuk membantah tadi itu. Wa illa hukum globalnya kalau sudah ada takyid seperti ini biasanya dia sikoh kalau meriwayatkan dari yang sudah diikatan dari itu. Sikoh kalau meriwayatkan dari Syekh Fulan. Paham ya? Nah, misalkan dia sikoh kalau meriwayatkan dari Syekh A misalkan. Berarti otomatis kalau dia meriwayatkan dari Syekh B, belum tentu dia sikoh. Paham maksudnya? Seperti itu. Maafun insyaallah ya. Maafun? Eh, na'am. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.